Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.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 itu milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada seorang pun dari hamba berserikat dalam urusan tersebut apakah itu hamba yang mulia seperti seorang nabi ataukah seorang rasul atau pula malaikat yang didekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak punya andil dan peran sedikit pun karena semua urusan di tangan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang kemarin kita bahas di mana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan terkait peristiwa pada hari perang Uhud. Dan Nabi SAW pada hari tersebut beliau terluka hingga hmm. mengenai gigi beliau sehingga terucaplah sebuah kalimat kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang telah melukai nabi mereka Maka pada peristiwa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya laisa laka minal amri syai'un Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak memiliki urusan sedikit pun. Begitulah pada riwayat yang kedua dari sahabat Abdullah bin Umar pada peristiwa yang lain ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah sholat fajar ini sholat subuh pada rakaat yang kedua setelah beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd Beliau mengucapkan kalimat Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, jauhkanlah fulan dan fulan dari rahmatmu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un." Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita sebutkan pada bahasan yang lalu bahwa terkadang sebuah ayat tidak hanya memiliki satu sabab nuzul. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini bukanlah hal yang asing ketika satu ayat itu bisa memiliki lebih dari satu sebab turunnya. Pada peristiwa Uhud, Allah menurunkan firman-Nya Begitu pula pada peristiwa ketika Nabi SAW mendoakan laknat kepada fulan dan fulan. Dan kesimpulan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu ialah bahwa segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang termulia dan paling agung. Itu pun beliau tidak memiliki hak untuk menentukan bagaimanakah akhir kehidupan dari orang lain. Yaitu dari kalangan kaum musyrikin yang pada waktu itu merangi beliau pada perang Uhud. Urusan mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian dari mereka Allah berikan hidayah. Tetapi sebagian pula tetap di atas kekufurannya. Maka ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita pula untuk tetap bertawakal menggantungkan segala urusan kepada Allah tabaraka wa taala. Nama muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya yaitu hadis yang kesembilan. Penulis Hafizullah Ta'ala Semoga Allah menjaga beliau Menyebutkan hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Anas Malik kunyah beliau Abu Hamzah. Khadim Rasul sallallahu alaihi wasallam pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pada tarjamah atau biografi pada pembahasan sebelumnya. Kata beliau radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yu'minu ahadukum di dalam beriman salah seorang dari kalian hatta aku ahabba ilaih sampai aku menjadi yang paling ia cintai min waladihi wa walidihi melebihi kecintaan dia kepada anaknya wa walidihi dan kepada orang tuanya wa nasi ajma'in dan kecintaan dia kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW sebagaimana kita ketahui beliau memiliki jawami al-kalim. Beliau sebutkan wa'uti itu jawami al-kalim aku diberikan sebuah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala yakni beliau beri ucap bersabda dengan hadis yang pendek dan ringkas tetapi mencakup makna yang amat sangat besar dan luas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Kitabul Iman dalam Sahih beliau berdua di mana seringkas Nabi SAW menyebutkan bahwa tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai Aku menjadi manusia yang paling dia cintai. Melebihi kecintaan dia kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan seluruh manusia yang lain. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Hadis ini menerangkan ketika seorang itu di atas Islam, di atas iman, yang tentunya manusia itu memiliki mahabbah sebagaimana tabiat Allah ciptakan manusia itu punya al-mahabbah punya kecintaan maka seseorang tidaklah dikatakan beriman hatta yakuna Rasulullah SAW ahabba ilaih sampai Rasulullah SAW menjadi orang yang paling dicintai olehnya mimman tarbituhu bihim rawabitul qurubah melebihi kecintaan dia terhadap orang-orang yang punya hubungan kekerabatan. Kita sebagaimana dimaklumi punya kerabat, punya saudara yang memiliki hubungan darah dengan kita, kita memiliki mahabbah kepada mereka. Begitu pula dari sisi nasab, garis keturunan, apakah itu ke atas terkait dengan ayah, kemudian kakek dan yang setelahnya. Juga ke arah bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Manusia memiliki mahabbah, memiliki rasa cinta dan rasa sayang kepada mereka. Atau kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan pertemanan, memiliki hubungan saling memberikan maslahat. Ada kepentingan, ada muamalah. Maka bila seorang itu memiliki cintaan kepada pihak-pihak tersebut, fa idza kana hubbuhu yafuq man anjabahu wa apabila kecintaan orang ini telah melebihi kecintaan kepada orang tua dan kepada anaknya. Dia mencintai Rasulullah SAW dan kecintaan yang lebih besar dibandingkan kecintaan kepada orang yang telah melahirkan dia, yaitu ibundanya. Mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan dia terhadap ayahnya, maka hal seperti inilah yang diminta oleh Rasulullah SAW menjadikan kecintaan kita kepada beliau lebih tinggi dari siapapun. Dengan kecintaan yang melebihi kecintaan seorang kepada pasangannya, kepada keluarganya, dan siapapun yang terkait dengannya dengan hubungan sosial ataukah politik ataukah hubungan perdagangan atau hubungan yang lainnya yang memiliki maslahat maka bila keadaan itu terjadi pada seorang dia melebihkan cinta dia kepada Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada manusia yang lain, maka dia menjadi seorang yang mukminan haqqo menjadi seorang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Dan tanda kecintaan tersebut ketika seorang memiliki mahabbah, seorang memiliki cinta kepada Rasulullah SAW itu punya tanda-tanda. Dikenal dan diketahui dengan tanda-tanda tersebut bahwa dia ini memiliki cinta yang paling besar kepada Rasulullah SAW yakni diketahui dengan ia mendulukan mengutamakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia dahulukan di atas ketaatan kepada siapapun selain Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara kaum muslimin rahimani wa Kita pernah menyebutkan pada majelis yang sama di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam al quran Al Karim yang ayat ini diistilahkan oleh para ahli tafsir sebagai ayatul mihnah sebagai ayat yang merupakan ujian ujian terkait dengan klaim dan pengakuan seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ayat dari surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kita baca di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku jadi bila kalian benar dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala maka cintailah aku. Atau ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullah maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka itu adalah bukti kecintaan seorang kepada Allah. Bukti kecintaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kecintaan kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki tanda, yaitu dengan cara dia mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya melebihi ketaatan kepada yang lainnya. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebagaimana tadi kita sebutkan di awal merupakan hadis dari seorang Rasul yang memiliki jawami'ul kalim. Kalimat beliau pendek tetapi muat makna yang amat sangat besar dan agung. Maka hadis yang ringkas ini tentu memiliki bentuk contoh-contoh pengamalan yang menuntut kepada kita untuk mengamalkan hadis ini dalam kehidupan kita. Dan betapa banyak kita menjumpai dalam keseharian, apakah kita mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya? Ataukah kita mendahulukan kecintaan kepada yang lain? Dalam perkara diniyah, dalam perkara keagamaan, kita diuji apakah benar kita akan mengikuti Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya ataukah kecintaan tersebut ketaatan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkalahkan oleh kepentingan-kepentingan di luar itu. Apakah dengan sebab organisasi, dengan sebab kesukuan, dengan sebab, sebab kebangsaan yang tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka bila seorang itu benar, dia benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dia akan mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Kemudian saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Seseorang tidaklah akan mendapatkan manisnya iman dan lezatnya keimanan hingga terkumpul padanya tiga perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda Salatun man kunna fihi wajada bihinna iman Ada tiga perkara yang siapa tiga perkara tersebut ada pada dirinya, ia akan mendapati manisnya keimanan. Sering kita jumpai Rasulullah SAW menyebutkan di awal hadis bilangan yang sedikit, bilangan yang terhitung sebagai bentuk tasywik untuk memberi semangat kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tidak banyak. Ringan untuk dihafal, untuk diingat, yang dengan itu mudah pula untuk seorang kemudian menyampaikan kepada orang lain. Tiga perkara yang dengan tiga hal ini seseorang bisa mendapati manisnya keimanan. Rasulullah SAW juga menggunakan bahasa yang indah. Beliau bersabda halawatul iman. Mendapati dan merasakan manisnya keimanan. Ternyata seorang beriman itu iman itu ada halawah. Ada rasa manisnya. Kapan kita mendapatinya? Kata Nabi SAW, yang pertama ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya menjadi yang paling ia cintai dibandingkan selain keduanya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW menjadi yang paling kita cintai melebihi selain keduanya. Wa ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seorang manusia tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membangun mahabbah dia kepada orang lain karena Allah. Karena saudaranya ini adalah seorang yang taat kepada Allah. Dia berislam. Dia menjaga sholat lima waktu. Dia senang dengan perkara-perkara iman dan ketaatan. Karena Allah. Yang ketiga wa ayakroha ay ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Yang ketiga adalah dia benci tidak senang untuk kembali kepada kufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan ia darinya. Setelah Allah selamatkan dia dari kufuran untuk kemudian masuk Islam, maka dia membenci kufuran itu adalah sebuah sebab untuk seorang merasakan manisnya keimanan. Kama yakrahu ay yuqlafa finnar. Sebagaimana ia tidak senang dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia membenci kufuran tersebut dengan kebencian yang sangat. Sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita patut merenung dalam tiga perkara ini sudahkah kita di pada diri kita ataukah belum? Karena Nabi SAW di sini memulai hadis ini dengan sebuah perkara yang itu kita inginkan. Yaitu kita ingin untuk merasakan manisnya iman, lezatnya iman tersebut kita ingin merasakan. Maka sekarang setelah kita mengetahui tiga perkara ini kita periksa. Yang pertama, apakah sudah Allah dan Rasulnya itu menjadi yang paling kita cintai? dibandingkan selain keduanya ataukah belum? Kalau belum, kita koreksi. Kita benahi untuk kita menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling kita cintai. Dan di sini Khanifidin rahmani Warahmatullah para ulama mengingatkan bahwa hadis ini bukanlah bermaksud menyamakan kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kita berikan kecintaan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang menciptakan kita, yang berikan hidayah kepada kita, rezeki kita, kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu dari kalangan manusia yang paling kita cintai adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kita periksa ke dalam batin kita sudahkah hal ini menjadi prioritas apakah belum? Kalau belum kita berlatih melatih jiwa kita untuk mendahulukan kecintaan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan mahabbah kecintaan kita kepada orang lain. Apakah sudah dibangun dengan alasan yang benar? Kita cinta kepada orang-orang tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka taat, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang menjaga keislaman dengan baik, menjaga kehormatan, menjaga kemuruah, ataukah kita belum melandasi kecintaan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim bahwa orang-orang yang mencintai di dunia al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin bahwa mereka orang yang memiliki khullah, memiliki kecintaan di dunia dan kecintaan yang sangat maka pada hari kiamat nanti ketika mereka dibangkitkan ba'dhum li ba'dhin adu bahwa sebagian mereka menjadi sebagian yang lainnya akan menjadi musuh illal muttaqin kecuali orang-orang yang yang bertakwa maka semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin yang melandasi kecintaan kepada saudaranya karena Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga yang beliau sebutkan wa yakraha an ya'uda fil kufr. Kalau tadi adalah terkait dengan kecintaan, maka sekarang adalah membenci. Kenapa? Karena sebuah kecintaan itu ketika mengarah kepada suatu, yakni kecintaan kepada tauhid, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul SAW, itu tidaklah akan sempurna kecuali kalau dengan membenci lawannya. Lawan dari keimanan adalah kekufuran. Maka seorang akan mendapatkan kelezatan iman ketika dia membenci kekufuran. Dia benci segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk cara-cara kesyirikan. Kenapa? Dalam kalbunya ada iman. Dalam kalbunya ada ketaatan, ada tauhid, ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika terlintas di hadapannya perbuatan kesyirikan, kekufuran, dia membenci. sebagaimana yang benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Dia benci untuk kembali kepada kufuran yang mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari jurang kufuran tersebut kepada Islam. Dia benci untuk kembali ke sana. Sebagaimana apa? Sebagaimana ia benci untuk dilempar ke dalam api neraka. Bila seorang telah mendapati dalam kolbunya tiga hal tersebut secara praktek, secara amalan, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ketika itulah asbaha la yakhsha fillahi laumata Kalau seorang sudah memiliki tiga perkara di atas, Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dia cintai. Demikian pula Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling dia cintai la syafillahi lau Dia tidak akan takut kalau sudah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Wala yabkhalu bi nafsin fi sabilillah. Dan tidak pula ia bakhil dalam perkara jiwa dan hartanya untuk dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh beliau rahimahullah penulis kitab Al-Qaulus jadi sebuah faidah yang penting pula wa'lam anna anwa'al mahabbati thalatha ketahuilah bahwasanya macam-macam kecintaan itu ada tiga yang namanya mahabbah rasa cinta itu ada tiga macam yang pertama nah. adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ini merupakan pokok dan dasar keimanan serta tauhid. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala jadikanlah keimanan itu dan kecintaan yang paling besar. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayatnya walladzina amanu asyaddu hubban Dan orang-orang beriman mereka asyaddu hubban lillah. Mereka paling besar kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama ialah kita memberikan al-mahabbah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat yang telah menciptakan zat yang mengatur alam semesta, yang memberikan hidayah kepada kita semuanya. Barulah yang kedua kata beliau, asani al habbatu fillah." Yaitu kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa kecintaan kepada para nabi Allah dan rasulnya dan kepada para pengikut mereka. Wa mahabbatu ma yuhibbuhullah setelah tadi adalah mencintai para nabi dan rasul dan para pengikut mereka. Kemudian mencintai segala perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala mencintai. Yang dimaksud apa? Ibadah. Ibadah yang Allah perintahkan yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kita pun mencintai amalan tersebut senang hmm. kepada ibadah. Wal azminah dan waktu-waktu tertentu yang menjadikan sebab kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah mencintai waktu-waktu tersebut. Allah berikan keutamaan, keistimewaan pada waktu-waktu tertentu. Kita pun mengharapkan waktu-waktu tersebut sebagai kesempatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Wal amkinah dan juga tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan wa ghairiha wa hadhihi tabi'atun limhabbatillahi wa mukammilatun laha. Maka kecintaan kepada hal-hal ini adalah merupakan tabi'ah merupakan hal yang mengikut setelah dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dicintai oleh Allah, kita mencintainya. Kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kita pun turut mencintainya. Allah mencintai para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita pun mencintai mereka. Allah mencintai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kita pun mencintai mereka dan seterusnya. Ibadah, amalan-amalan ketaatan, waktu-waktu yang mulia, tempat-tempat yang terhormat, kita pun mencintai dan menghormatinya. Maka ini semua adalah sebagai bentuk ikutan terhadap kecintaan dia kepada Allah dan sebagai bentuk penyempurnaan mahabbah dia. Macam yang ketiga, mahabbatu ma'allah wa hiya mahabbatul musyrikin li alihatihim yaitu mencintai sesuatu bersama Allah yaitu dia menyamakan kecintaan dia kepada Allah dengan kecintaan kepada yang lain seperti apa kecintaan orang-orang musyrik kepada sembahan-sembahan mereka kepada tandingan-tandingan selain Allah yang mereka buat baik itu pohon, batu atau ketika mereka memberikan mahabbah kecintaan bersama Allah dia samakan kecintaan dengan manusia dengan malaikat dan yang selainnya wahya aslu syirki wa asasuh ini adalah sebab dan asal muasal kesyirikan dan menjadi asasnya atau menjadi dasarnya. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga ini yang kita patut waspada. Yaitu apa? Jangan sampai kita mencintai sesuatu sama dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Contohnya banyak. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu Wa sebutkan kisah Nabiullah Ibrahim bersama sang putra. Ketika beliau dalam mimpinya Nabi Ibrahim melihat Inni arafil manami anni azbahuka fangdur madza tarah. Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam tidurku anni azbahuk aku menyembelihmu fangzur madza tarah maka perhatikanlah apa yang akan menjadi pendapatmu maka sang anak yang mulia menjawab satu Insya Allah minas sabirin engkau wahai ayahanda akan menjadi melihat aku termasuk di antara orang lain yang sabar. Mendahulukan perintah Allah sampai beliau mengatakan ya abatif alma tu'mar wahai ayahanda amalkanlah kerjakanlah apa yang kau diperintah dengannya. Karena mimpi seorang nabi adalah salah satu di antara wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih sang putra. Hingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan kau saddaqta ru'ya. Engkau telah membenarkan apa yang kau lihat dalam mimpi. Dan Allah Subhanahu wa taala gantikan sang putra tersebut dengan bidhibhin azim, dengan seekor hewan sembelihan yang besar beliau Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan kecintaan apakah Allah Subhanahu wa taala lebih dia cintai ataukah anaknya. Kita juga diuji. Apakah kita mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kepada yang selainnya? Juga dalam hadis ini apakah kita mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW atau kecintaan kita kepada atasan kita, kolega kita, rekan dagang kita, anak kita, orang tua kita, kita pun diuji. Kata Nabi SAW, La yu'minu ahadukum. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai dibandingkan orang lain. Dan menutup pembahasan di malam hari ini, kita bacakan beberapa faedah penting dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di atas. Yang pertama bahwa seorang yang beriman, seorang mukmin yang benar keimanannya ialah dia yang mendahulukan kecintaan kepada Al-Mustafa Rasulullah SAW di atas kecintaan kepada manusia yang lain. Dan ini adalah tempat di mana kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering dihadapkan, diuji apakah kita mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW, ataukah kita lebih cinta manusia yang lain. Pada yang kedua, dalam hadis di atas Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan anak dan orang tua. Yang mana hal ini dikarenakan seorang itu sangat atau lebih cinta kepada anak dan orang tua dibandingkan orang lain. Maka Nabi SAW menggunakan contoh dua pihak ini. Anak, keturunan, atau orang tua. Yang tentunya seorang manusia memiliki kecintaan secara tabiat kepada kedua belah pihak ini. Kepada anaknya dia cinta, kepada orang tuanya juga dia cinta. Tetapi manakala seorang diuji dengan sebuah perintah atau permintaan dari anaknya ataukah perintah dari orang tuanya yang ternyata itu menyelisih perintah Rasulullah SAW mana yang dia dahulukan pada prakteknya ini berat sehingga butuh yang namanya pembiasaan, butuh kepada kesungguhan untuk kita mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga sekaligus yang terakhir bahwa dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pengarahan untuk seseorang itu meneladani dan mengikuti beliau pada kali yang pertama. Ya, yang menjadi prioritas adalah mengikuti beliau. Wa qabla ghairihi minan nas lebih dulu dikerjakan dibandingkan orang-orang yang lain. hadha huwal wajib ala kulli mu'minin. Maka inilah yang wajib untuk dikerjakan oleh setiap mukmin. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sehingga tergambar di hadapan kita sekarang betapa ketika kita dihadapkan pada dua perintah yang saling bertentangan. Yang satu perintah Rasul, yang satu perintah saudara kita atau teman kita. Atau atasan kita mungkin yang ternyata tidak sejalan dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ letak ujian. Seorang akan diuji apakah dia mengamalkan kecintaan dia kepada Rasulullah SAW ataukah dia tinggalkan. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar pula kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuahkan kepada amalan. Semoga pembahasan pada malam hari bermanfaat untuk kita semuanya. Wal afu minkum taksir. Subhanakallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.